pagi-pagi loyo. Assalamualaikum Bu. Nah gitu dong, saya juga jadi demen nih. Sebelah sini pink merah hati sama kayak saya. Assalamualaikum Bu. <laughs> Dari mana Bu? Daerah mana tuh? Cibulir di pasar ya? Oh, atau toko bahan di situ. Oh iya, berapa sekarang meter meter bahan Bu? <laughs> Jadi jualan deh. Saat <laughs> semua ya Bu ya. Waduh ini cantik semua Assalamualaikum kumaha damang Alhamdulillah Dari Bandung ya teh Cantik-cantik pengajian mana sih Almirat Almirat subhanallah Tadi dari Bandung jam berapa ya sampai sini sehat hmm. semua ya amin Alhamdulillah Baik kita sapa pemirsa dulu ya teteh ya Cantik-cantik dan ibu-ibu juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Asia TV One Sitian Kolbu yang dirahmati, hmm. dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala Senang sekali saya kepikiran kembali hadir Menjumpai Anda di pagi ini tentunya di Sitian Kolbu Dan insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas tentang zikir pengobat hati Nah kita akan bahas lebih, jan, lebih lanjut tentang zikir ini bersama dengan Ustadz Taufikur Rahman yang selalu saja pastinya berpantun. Silakan ya Ustadz, langsung aja kita panggil Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Ustadz. Buah markisah dari Pondok Aren rambutannya yang di dalam cangkir. Buat pemirsa yang di sini yang di rumah selalu keren, mudah-mudahan hatinya selalu berpikir. Amin. Ya subhanallah. Aduh, iya ya. Karena kan seperti yang kita tahu ya Ustaz, ya. ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 28. Iya, hati akan selalu tenang jika kita selalu mengingat Allah. Ya, hmm. kamu apa jauh aku hmm. aku kamu jauh punya bimbo. ah betul uh -uh. ya aku dekat kamu apa kamu dekat, dekat aku lebih dekat lagi nih azkurkum kalau bahasa Qurannya hmm. ingatlah kamu kepada Allah aku akan lebih ingat lagi kepada kamu subhanallah sebenarnya zikir itu uh, artinya apa Ustaz artinya sendiri kata zikir itu hmm. ya berakal dari berakar dari asal kata mm. zakaro yazkuru yang artinya mengingat ketika kita selalu ingat pada Allah dimanapun lagi duduk seperti ini berdiri tidur itulah makna berzikir pada Allah Subhanahu Taala selalu ada kontak ingat pada Allah Subhanahu Oh jadi nggak dalam keadaan susah aja ya ingat Allahnya ya Ustaz? Biasanya rata-rata begitu <laughs> Kalau giliran lagi susah ibu ya Allah hmm. Iya hmm. kemana-mana ya Allah hmm, hmm. Ya Allah senang dikit aja Iya benar kalau misalnya kita zikir selalu mengingat Allah karena kan kita tahu ya bahwa Allah itu dekat dengan kita. Iya. Kalau misalnya memang itu selalu Allah itu selalu dekat dengan kita, tapi kenapa kita selalu buat dosa, selalu buat salah, selalu bohong, selalu ini, <laughs> iya. selalu yeah. gosip gitu. karena zikirnya kalau tadi di ayat awal disebutkan surat Ar-Ra'd ayat 28 Ibu, karena di situ disebutkan zikir yang dimaksud biar betul-betul berimplikasi hmm. sehingga kontaknya dengan Allah itu antara lidah dengan hati harus ada kesamaan. Hmm. Kita kan kadang-kadang zikir baru sebatas di lidah. Contoh, ibu biasa tahlil kan? Kadang-kadang tahlil kalau dia ada mikrofon, ada kamera, uh, itu 30 rasanya iya. kecil, semen, cemen, ya dikit. Atau giliran diundang kalau itu ustazah, iya. ustadz, Dikir kadang-kadang pilih-pilih weh yang undang orang gedean ya, ini. <laughs> Gitu. Ketahuan insya Allah nih. Apa semuanya rapi. Itu kalau belum 100 belum kelar. Hmm. Yang undang ya orang kere. 10 cukup ah. <laughs> Naudzubillah min dalik. Jadi baik, ya, lah itu <laughs> nauzubillah min dalik. Hmm. Yang model seperti itu sia-sia semuanya sebenarnya. jadi hanya sebatas pembasal lidah lah. Nah untuk kita selalu berlatih diri nih Ustaz supaya misalnya lidah sesuai dengan hati itu kan kayaknya nggak gampang juga ya Ustaz ya. Bagi kalau misalnya kita dalam keadaan e, yaitu tadi manusia kan kadang suka gini Ustaz bangun tidur aja misalnya aduh lagi dalam keadaan nggak mood misalnya gitu zaman sekarang modelnya misalnya lagi keadaan bete gitu. Nah baru dia ingat Allah. Tapi kalau lagi keadaan seneng gitu ya kita misalnya shopping, window, wibi ya bu. <laughs> Gak pernah ingat gitu nah Ustaz. Bagaimana sih kita kalau misalnya dalam keadaan kita suka maupun sedih kita selalu mengingat Allah. Ya, perama makanya ketika kita uh, harus betul-betul membiasakan ya lidah kita dan uji apa boleh dikatakan latihan yang paling tepat ketika kita sholat. Jadi kadang-kadang kita baru sekedar tukang sholat, ibu, bukan orang yang termasuk mendirikan sholat. Karena sholat pun di dalamnya adalah zikir. Sehingga ada istilah begini, jangan sampai terjadi nih buat pemirsa TVan, ibu-ibu yang dari sini. Eh, kamu kalau kunci hilang sholat aja, insya Allah begitu sholat ketemu. <laughs> Jadi eh, apa baru sebatas cuma menggugurkan kewajiban, belum masuk kepada apa? Ada penghayatan kepada sampai ke hati. Nah ketika sudah orang yang zikirnya pada Allah subhanahu wa ta'ala Bukannya sebatas menggugurkan kewajiban Betul-betul berangkat dari hati Insya Allah dimanapun di ayi makanin kana Selalu kontak batinnya pada Allah subhanahu wa ta'ala sekarang ini sholatnya hanya sebatas ritual aja ya Ustaz ya? ya. Hanya sebatas ya udah sholat-sholat gitu ya, nggak membekas gitu. nah bilang, dari jangan ya. Karena sementara sholat itu ya termasuk contoh zikir ya. Contoh zikir ketika sholat, Bu, sholat kan. Begitu takbir nih, kita Allah. Ini zikir yang betul-betul harus berkolaborasi. Tangan ngangkat Allah, fi'li lidah zikir Gak ada lain lebih besar Allah hati jangan kosong jadi jangan heran kalau misalkan hari lagi sholat mohon maaf kadang-kadang lidah kita suka jahil begitu orang sholat takbirnya gak jadi-jadi kan ada Allah ulang lagi Allah ini kadang-kadang lidah kita jahil nih itu orang kok takut ya jadi jadi ya mungkin proses zikirnya untuk mengkolaborasikan antara hati lidah dengan tangan alias sukun fi'li belum bisa berkolaborasi karena sholat 100% bisa khusyuk ini contoh zikir di dalam sholat Jadi supaya nanti implikasinya Jadilah orang yang mendirikan sholat Begitu tadi kata Mbak Cece Lagi di mall tetap <laughs> ya, ya. berbagi jadi singkatan di luar, tetap selalu ingat Allah. Jadi pengen apa selamat, ya di antaranya, mohon maaf berangkat dari yang terkecil, sholat dulu. Jadi jadilah Orang yang betul-betul mendirikan sholat Itu zikir yang betul-betul Apa? Setiap hari Pasti kita nggak bisa lupakan tuh Minimal dalam artian yang fardu Lima waktu itu pasti kita kerjakan Imbasnya dimanapun kita berada Kontaknya Bahkan kalau ilmu para sufi Setiap detik nafasnya Tidak pernah lepas Selalu menyebut asma Allah Iya baik dan kalau kita habis melaksanakan sholat wajib atau fardu kan kita juga harus ada zikirnya juga ya Ustaz ya subhanallah. Nah, yang dianjurkan oleh Nabi. Iya. Nah. Apa aja itu Ustaz zikirnya? Ya pertama kenapa sih ketika selesai Assalamualaikum warahmatullah itu zikir ya jadi secara lidah. Nah setelah selesai salam maka dianjurkan Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim itu zikir yang betul-betul dianjurkan oleh kanjeng Nabi. Seandainya kita apa, apa lanjutkan lagi. Apa? Subhanallahnya 33. Alhamdulillah 33. Bahkan kalau kita pikirkan di dalam Al-Quran wafi anfusikum apalah tubsirun bicara ingat pada Allah nih dan ingatlah pada diri kamu sebenarnya konstruksi bentuk tubuh begini adalah konstruksi untuk ibadah contoh bukan faktor ya bukan berdasarkan ilmu dari ini berdasarkan kalau kata orang-orang bijak berdasarkan ilmu kirata yang dikira-kira tapi nyata Bu telapak tangan Ibu, ibu ya di Bandung ya? Iya. Mohon. Di mana, Bu? Tangerang. Tangerang, sampai-sampai ke Jawa Barat ya. <laughs> Nah Allah, ya ini lebih indah nanti membahas nah, apa masalah zikir gimana Pak Cica? Boleh ya. Iya. Dari mulai tangan saja, ini angkanya telapak kanan angka Arab angka 18. Kenapa bisa bentuknya angka 18 Ustaz? Yeah. Nanti kita akan lanjutkan ya, kita akan yeah. break dulu Pemirsa jangan kemana-mana, tip yang kau buatkan kembali setelah satu ini Tetap bersama kami Insya Allah lagi di Titian Kobo Pemirsa dan kita masih membahas tentang zikir hati, eh, pengobat hati. Jadi kalau misalnya hati kita dalam keadaan tidak tenang, was-was, hmm. zikir aja ya. Gelisah. Hmm. hmm. Nah, kok misalnya tadi Ustaz zikir itu adalah menentukan apa tanggal 18? Benar? Bukan. Apa itu? Ya. Jadi saya bingung, Jadi, tadi baru separuh. Apa, merujuk kepada Al-Quran, makanya hmm. Allah memberikan pelajaran pada kita. Hmm. Wafi anfusikum afanatu basirun Dan di dalam diri kita terdapat pelajaran yang paling nyata. Ini bukan dari Al-Quran tapi serta disebutkan berdasarkan ilmu kirata, ibu yang dikira-kira tapi nyata telapak tangan kanan kita Ibu di Bandung, Ibu di Tangerang Saya di Jakarta insya Allah Kalau sudah kumpul di sini buat pengajian Bahasa orang Jakarta Ibu merah saya coklat Hatinya ingin pada Allah Gaduh-gaduh kacang tanah Insya Allah pada jodoh gak kemana Nah Hadirat Dari mulai telapak tangan kanan Kalau kita ingin pikir pada Allah Angka 18 Bukan faktor kebenaran Bukan faktor mada sangkal Kalau kata orang Jakarta Yang telapak tangan kiri ibu Kita samakan Angkanya angka Arab Angka 1981 loh Bu. Betul Bu, 81 kan? Ya Allah ya Rabbi kebalikannya 18 sama 81 kalau kata anak muda Ustaz kiu-kiu <laughs> Iya benar kan? eh, Kalau kata anak muda tadi kan saya bilang ya Singkatnya surah Al-Araf jawabannya Apa? Surat Al-Araf ayat 179 Walillahil asma'ul husna Dan Allah memiliki nama-nama yang baik Berapa jumlahnya? 99 Nas'alukallahu alladhi لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار Tuh kalau gini-gini baca takut malu-malu tuh nggak apa kan? <laughs> Emang repot ya 99 kalau buat kebaikan berat nyapalnya. Ya? Iya. Tapi kalau giliran lagu Bang SM <laughs> Ya, ya benar juga alhamdulillah. Hadirat ini salat sila sudah termasuk dikit pada Allah Asmaul Husna. Ya Allah. Ketika kita sholat makanya rukun sholat disebutkan ketika sujud. Manusia manusia diciptakan paling sempurna di antaranya surah atin ayat 4 menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia paling sempurna. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan makhluk-makhluk Allah yang lain cuma manusia di atas kita punya rambut Ibu. Ada rambutnya. Bagian kening ada rambutnya Ibu bagian alis ada sejenis rambut tapi nggak panjang. Untung seandainya alis kita kayak rambut, Bu. Gini mulu alis dikuncir Ustaz. Nah, dikuncir bingung. Iya, iya. Nah, tapi coba lihat makhluk Allah yang lainnya. Ada nggak yang namanya ayam jidatnya kelihatan kayak kita? Ada nggak binatang yang lain jidatnya kelihatan kayak kita? Kenapa? Karena ketika kita berzikir pada Allah, kita ingat pada diri kita. Ketika sujud sholat, jangan kita beberapa helai singkatnya dua helai rambut saja menghalangi tempat sujud kita. Batolat sholat batal. Iya. Ya Allah, itu yang namanya ingat pada Allah. Ya ada diri kita saja. Wajar kalau dalam hadis menjelaskan tentang suci, man arafa nafsa faqad arafa robba. Siapa yang kenal dirinya, niscaya kenal dengan Tuhannya telapak tangan sudah, rambut sudah, ini tangan. Iya. Bu, kalau kita ajak buat olahraga hari Minggu habis jogging, ngangkat barbel lagi fitness, enaknya ke dalam apa keluar? <laughs> Ada nggak yang keluar? Iya. Kalau keluar lain lagi mananya lagi sakit yuk baru. <laughs> Iya. ya, iya ke dalam ya. Ke dalam, kenapa? Karena ketika takbir enak nanti maghrib apa istilah maghrib sholat subuh kita takbir. Allah zikir. Gak ada kalau serangan keluar Allah. Oh. <laughs> Senam itu. <laughs> ya Allah ya Rabbi. Iya, Jadi ya kalau kita pikirkan ini emang udah kontusi untuk sholat. Perut kita, saya, ibu, semua yang kurus, yang gemuk Sama, kanan ada talang rusuk kiri ada talang rusuk Untung, bagian kanan tengah-tengah kosong iya. Ya Allah, kalau tengahnya juga tulang rusuk nyambung <laughs> jantungnya di mana ya Ustaz ya? Enggak. Itu begitu ruku di masjid di Bandung di Tangerang, begitu ruku berisik Allahu Akbar berutuk-berutuk. <laughs> Jadi ya Allah. Berarti sama halnya kalau bisa kita melihat kebesaran Allah ah, yang ditunjukkan kepada kita secara tidak langsung, berarti kita harus guru berzikir subhanallah ya Ustaz ya. Yes. Iya, surah Ali Imran ayat ke-190 191 mengajarkan Rabbana ma khalaqta hadza batila fakina azab subhanaka fakina azaban nar. Enggak ada sia-sia. Rabbana La kholak lobbana ma kholak tahada batila. Ya Allah, semua yang engkau ciptakan di muka gue ini tidak ada sia-sia. Nah, paling ya apa lafaz yang teringat hmm. Subhanallah. Iya, iya. Subhanaka. Ya Allah, masih suci iya. engkau ya Allah. abad Fakina jauhkan kami dari sentuhan api neraka. Iya, baik subhanallah. Ustaz kita akan lanjutkan tapi sebelumnya kita kasih kesempatan dulu. Ada ibu-ibu yang mau bertanya silahkan langsung. Oh iya, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E, nama saya Fatima. Mau bertanya kepada Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz berangkat tentang berzikir. Ketika kita berzikir, bukan tidak mungkin suatu saat kita berzikir sambil menitikan air mata. Mungkin saking husu atau memang karena ada masalah lain biasanya kita gitu yang ya Nah, dalam hal ini kami ingin mengetahui hikmah apa saja yang akan kita dapatkan kalau kita berzikir dalam kondisi yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hikmahnya yang pertama sudah pasti kehusuannya bertambah. Yang kedua mata yang diteteskan oleh air mata karena takut zikir yang kebangatan khusu betul-betul konsen haram sepasang masa itu kesentuh daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya hikmahnya, fadilahnya seperti itu yang Nabi janjikan. Hmm. Ya makanya alangkah baik sekali dalam artian zikir, cuma hati-hati karena buka, buka ini bukan buka bahasa Indonesia. Hmm. Kalau buka bisa buka buka pintu, hmm. ya asal kata bakia bukaan yang artinya menangis. Ya, ada yang betul-betul bukaan ya karena khusyuan buka karena menangis karena khusyuk. Ya seperti tadi Ibu tanyakan. Itu maka fadilahnya, hikmahnya pasti ketika berzikir cuma bukan hanya sebatas manis di lidah, hatinya menyadari apakah kesalahan yang terhadap masa lalu atau ya Allah hidup kami nggak ada yang bisa memberikan garansi tua muda waktunya kalau Allah sudah panggil pasti pangkat tertinggi kita adalah calon mati camat. Ya Ibu. Nah, maka Ya, perlu kita warning juga. Yang seperti itu fadilahnya haram kata Nabi. Kesentuh mata itu daripada sentuhan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada buka bukan khusyuan, tapi bukaan riaan. Buka yang karena pamer. Hmm, ya. Hmm. Jadi begitu pulang rikir sampai rumah buru-buru nanya anak, "Nah, tadi yang nangis semulun-ulun kelihatan ya, nak?" Itu ya itu ibu itu. <laughs> Nah ini bukaan ria menangis tapi tujuan untuk pamer. Yang begini luntur itu. Ya bagus man, eh, yang bagus e, eh, zikir, menangis karena ingat dosa ya Ustaz ya. Harus seperti itu. Iya, jangan Ya bisa karena takut karena dosa. Iya. Bisa apa? Karena takut dengan ancaman Allah. Iya, betul. Hmm. Ada alis mata, mohon maaf ya alis mata itu ketika nanti di hari kiamat Nabi mempertunjukkan niat bicara zikir pada Allah, niat pada Allah semua mempertanggungjawabkan. Makanya di ayat Al-Qur'an kan kita sering baca al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun Surat apa Ibu? Ayat berapa Ibu? tahu astagfirullah pokoknya yasin dah biar cepet beres yasin udah ya ada di surah yasin ayat ke-65 ya Allah ketika semua mempertanggungjawabkan tangan bicara ya Allah ini tangannya pulang tukang mindain barang orang lagi sini ya Allah saya yang ngerjakan tangan bicara matanya bicara, lidahnya dibungkam, kaki berkata lagi, Ya Allah, ini saya kaki dipakai untuk menuju eh, tempat-tempat maksiat, Ya Allah. Semua sudah apa? Memberikan kesaksiannya. Tiba-tiba sudah siap akan Allah jebloskan ke jurang api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena semua memberikan kesaksian dan orang itu pasti sudah dijerat ke jurang api nerakanya Allah. Ternyata ada suara yang naik banding, Ibu. Ini suara ini suara ternyata muncul dari sehelai alis mata. Ya Allah, benar mata dipakai buat ngelihat yang nggak benar nih seorang hambamu ini ketika lagi di dunia ya Allah benar tangannya dipakai buat megang yang nggak benar ya Allah ya Allah benar telinganya diperdengarkan untuk mendengar hal-hal yang diharamkan oleh agamamu ya Allah ya Allah benar kakinya selalu dilangkahkan untuk menuju tempat-tempat maksiat kenapa mereka kamu mintakan pertanggungjawab kenapa saya enggak ya Allah ternyata ibu apa ditanya kamu siapa ternyata saya hanya sehelai daripada bulu mata. Ya Allah benar mereka udah betul-betul mempertanggungjawabkan dan siap akan masuk ke jurang api neraka. Tapi kenapa saya ditanya? Kan padahal ya Allah lagi di dunia sebelum si hamba meninggal dunia ini dia sempat menangis ya Allah, mengeluarkan air matanya ketika berzikir kepada Allah. Bukankah Nabi memberikan garansi ketika orang yang keluar air matanya karena takut padamu haram kesentuh api neraka ya Allah dengan sebab sehelai daripada bulu mata alhasil hamba Allah ini apa Allah masukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Baru sehelai bulu mata ya Ustaz ya. Betul. Ya Allah. Gimana Ibu Fatimah yang bertanya rambutannya dari Cisaa? Mudah-mudahan pertanyaannya bisa bermanfaat jawabannya. Amin. <laughs> Baik, ada rambutan lagi, oh, salah. <laughs> ada yang mau bertanya lagi? Silakan. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Irma e, Dalam hal ini saya mau bertanya Bagaimana halnya kalau seandainya orang berzikir untuk mendapatkan kesaktian? Terima kasih. Gimana, ya, pertanyaannya bagus sekali. Kita akan bahas ya Ustaz ya. Semoga yang lewat ini bukan saksi. <laughs> Kita akan kembali lagi pemirsa dengan jawaban dari Ustaz Taufik Rahman. Seperti apa jawabannya? Tetap bersama kami. Insya Allah.